An Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan melihat siapa Nabi rajulan pada seorang laki-laki fi yadihi di tangannya rajul itu di tangan laki-laki itu halqatun ada gelang min sufrin dari kuningan Imran bin Husain meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Imran bin Husain itu adalah Imran Imran bin Husain bin Abid bin Khalaf Al-Khuzai Sahabiyu bin Sahabiyin Seorang sahabat Anak laki-laki seorang sahabatullah Imran sahabat Nabi Husain bapaknya juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Asrama Amah Khaybar dia Islam pada tahun Khaybar Tahun Khaybar itu tahun berapa? Rasulullah menaklukkan Khaybar tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Wa mata sanata tsnaini wa khamsina ba'dal hijrah bil Basra. Meninggal tahun 52 Hijriah di Basra. Basra itu kalau sekarang di mana itu? Irak. Dia meriwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang mengenakan gelang kuningan di tangannya. Biasanya makainya di sini. Apa tuh? Di lengan atasnya itu loh. Kayak kostumnya prajurit kerajaan Jawa dulu gitu loh. Fakala maka bersabda siapa Nabi mahadihi Apakah ini? Ini istifhamu ingkarin ya. Mahadihi itu istifhamu ingkarin. Pertanyaan yang tujuannya adalah mengingkari. Kalau berkata siapa rajul minal wahinah karena wahinah. Apa wahinah itu? Al-wahinah adalah nau'un minal maradi yusibul yada. Semacam penyakit yang biasanya mengenai tangan. Seperti tangan itu mudah jimpe. Nanti jimpe? E, jimpe itu lemes, nggak ada tenaganya. Itu namanya wahinah. Fakala maka bersabda siapa Nabi? Maksudnya gimana? Dia pakai gelang itu karena dia tangannya sedang sakit supaya sembuh. Fakala maka bersabda siapa Nabi? Inzi'ha. Melepaslah engkau pada gelang itu. Fa'innaha sesungguhnya gelang itu la taziduka tidak menambah padamu illa wahnan kecuali lemahnya. Artinya tambah sakit. Gelang itu tidak akan memberi kesembuhan padamu. Justru akan menambah engkau sakit, tambah lemah. Inziha itraha Buanglah. Wan huwal jadbu biquwah. Naz' itu adalah mencopot dengan kuat, copot dengan keras. Itu namanya an-naz'u. Wahnan maknanya adalah Do'fan la taziduka illa wahnan tidak menambah padamu kecuali wahnan lemahnya fa innaka maka sesungguhnya engkau lau mitta andaikan mati engkau wahia dan gelang itu alaika atasmu artinya masih kamu pakai maaflah abada maka tidak akan beruntung engkau apa artinya falah itu falah itu adalah al-fauz wal-zafar was-sa'adah keuntungan kemenangan keberhasilan dan kebahagiaan. Atau biasa diartikan menyafalah itu adalah selamat dari yang dikhawatirkan dan mendapat apa yang diharapkan. namanya falah. Abad dan selamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sabihi. Berarti syaratnya hasan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yadhkuru lana Imran bin Husain radhiyallahu anhuma mauqifan min mawaqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hus Imran bin Husain menceritakan kepada kita salah satu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi muharabati syirk di dalam memerangi syirik wa takhlisin nasimin dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Zalikal mauqif sikap atau pengalaman itu adalah annahu absara rajulan labisan halaqatan masnu'atan minas sufur. Nabi melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Fasa'alahu anil hamili lahu ala lubsiha. Maka dia tanya, Nabi tanya, apa maksud dia memakainya? ar rajulu annahu labisaha lita'simahu minal alam. Laki-laki itu menjawab bahwa tujuan dia memakai gelang itu adalah supaya gelang itu menjaga dia dari sakit dia ya, supaya dia nggak sakit fa'amarahu bil bitarhiha maka Rasulullah perintah padanya supaya segera dibuang gelangnya itu wa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruhu dan Nabi menghabarkan padanya bahwa gelang itu tidak manfaat untuk dia bahkan akan membahayakan dia kalau tujuan memakainya adalah untuk sembuh dari sakit atau supaya tidak sakit. Wa annaha tazidud da'alladhi labisat min ajrihi. Dan gelang itu akan menambahkan sakit yang tujuan dia pakai supaya sembuh dari sakit itu. Wa adhamu min dhalika akibat yang lebih besar lagi daripada tambah sakit adalah la wistamarrat alaihi ilal wafati khurimal falaha fil akhirati ayda. Seandainya dia terus memakai gelang itu sampai mati, maka dia tidak akan beruntung di akhirat. Kenapa? Karena itu syirik. Munasabatul hadithi lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Annaha yadullu 'alal man'i min lubsil halaqah lidaf'il bala. Hadis ini menunjukkan larangan memakai gelang dengan tujuan untuk menolak bala. Lianna dhalika minasyirkil munafilil falah. Karena itu termasuk perbuatan syirik yang bertentangan atau menghilangkan keberuntungan. Karena kalau pakai itu nggak beruntung. Karena apa? Syirik. Ma yustafadu minal hadith yang bisa diambil kesimpulan dari hadis ini adalah anna labsal halaqah wa ghairaha sesungguhnya memakai gelang atau yang lain Lili'tisami biha untuk berlindung minal amrod minas syirik untuk berlindung dari sakit itu adalah minas syirik termasuk syirik kalau pakainya untuk perhiasan dan lainnya masalahnya lain tapi kalau pakainya untuk pengobatan atau untuk menolak bala untuk menghindarkan dia dari bahaya dan sebagainya itu adalah syirik An-nahyu anit tadawi bil haram Larangan berobat dengan yang haram Contohnya berobat dengan sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Memakai gelang tujuannya untuk tolak bala, tolak penyakit, apalagi berobat dengan yang haram. Ada yang pernah cerita ke saya katanya punya resep awet mudanya adalah dengan minum kencing katanya. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Kenapa? Haram, najis, barang najis kok diminum. Ya nggak boleh. Yang kedua an 'anit tadawi bil haram, yang ketiga inkarul munkar wa ta'limul jahil. Orang yang melihat kemungkaran supaya diingkari. Begitu juga kalau yang mengerjakan kemungkaran itu orang yang tidak tahu harus diberi tahu. Kalau tidak mampu karena takut dan sebagainya, hatinya harus ingkar. Tapi kalau mampu, kemudian nggak mau mengingkari, itu do dosa, dayus. Kemudian dararus syirki fid dunya wal akhirah. Bahayanya syirik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima istifsalul mufti wa'tibarul maqasid. Seorang mufti supaya minta keterangan dulu, merinci dulu masalahnya sebelum dia memberi fatwa. Nah, wa'tibarul maqasid dan menganggap atau mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan. Misalnya, dia melihat orang pakai gelang. Jangan langsung ke tujuan, gak boleh tuh syirik. Ditanya dulu, tujuanmu pakai gelang itu apa? Jangan terus langsung buru-buru, wah pakai gelang, sirik itu, nggak boleh itu. Nah, ditanya dulu tujuannya tujuannya pakai gelang itu apa? Yang ketujuh, anna syirka la yu'daru fihi bil jahli. Anna syirka asghar akbarul kabair. Syirik asghar itu akbarul kabair, termasuk dosa yang paling besar. Walaupun dia namanya, namanya syirik asghar, syirik yang kecil. Kecilnya dibandingkan apa? kecilnya dibandingkan dengan syirik yang besar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa-dosa selain syirik, syirik asgor itu masih dosa besar. Jadi sebutan kecilnya itu bandingannya dengan syirik yang besar. Kenapa dia dikatakan asgor? Karena dia tidak sampai menjadikan murtad, tidak sampai menjadikan kafir. Bukan karena dia itu dosa kecil, bukan anna syirka la yu'dharu fihi bil jahal. Perbuatan syirik itu enggak ada alasan dimaafkan karena dia enggak tahu enggak. Orang berbuat syirik tahu atau enggak bahwa itu syirik tetap dosa. Orang nyembah berhala enggak tahu kalau nyembah berhala itu enggak boleh. Dosa enggak? Orang kafir enggak tahu kalau kafir itu enggak boleh. Ada alasan? Enggak ada. Jadi tidak semua masalah orang dimaafkan kebodohan kebodohannya enggak. Hanya masalah-masalah tertentu kewajiban-kewajiban yang apa namanya setelah Islam, kewajiban-kewajiban yang apa namanya bukan termasuk usuluddin misalnya. Orang baru dia apa? Diampuni karena kebodohannya. Sesuatu yang terang menyembah berhala, mengingkari Allah dan seterusnya. Yang seperti itu tidak diterima alasan kebodohannya enggak diterima. Kemudian yang kedelapan at-taghrizu fil inkari ala man fa'ala syai'an minasyirik. Mengingkari dengan keras kepada orang yang mengerjakan perbuatan syirik. Li'ajali tanfiri minhu. Tujuannya adalah supaya orang benci, orang menghindar, nah anti dengan syirik. Disyariatkan mengingkarinya dengan keras. Tapi juga semua itu melihat kondisi. Semua itu melihat kondisi. Penyiaran dakwah itu melihat kondisi. Ini cocoknya dengan keras atau dengan pelan. Kalau dia itu mengerjakan syiriknya misalnya atau mengerjakan kesalahan besar di tengah-tengah orang Islam atau di tengah-tengah talib seperti ini, ini sama-sama talib di sini kok ada yang melakukan kemungkaran misalnya di depan umum, kemudian kita ingkari dia dengan keras misalnya supaya yang lain tahu, yang lain perhatian, itu mungkin dia jawab. Tapi terkadang orang itu nggak ngerti, diajari dulu. Jadi jangan terus patokan dengan ini, pokoknya kesyirikan atau kemungkaran tidak diingkari dengan cara keras, nggak. Lihat kondisinya. Ada suatu kondisi kalau dikerasi itu malah membuat orang lari, dia malah malu, dia malah merasa dijatuhkan dan seterusnya. Ada satu kondisi kalau nggak dikerasi, yang lainnya nganggap itu kesalahan biasa atau dia nganggap itu kesalahan biasa. Nah, berarti butuh di dikerasi.